Perbuatan-perbuatan para hamba yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matanya bahwa af'alul ibad hiya khalqullahi wa kasb min al-ibad bahwa perbuatan-perbuatan para hamba adalah cipta ciptaan Allah dan usaha para hamba. Ya, Dari matanya Abu Ja'far mengisyaratkan bahwa ahlu sunnah tengah-tengah antara Jabriyah dan Qadariyah Mu'tazilah. Tengah-tengah antara kelompok Jabriyah yang menganggap manusia dipaksa oleh Allah sehingga perbuatan-perbuatan yang dikatakan tidak ada perbuatan manusia. Semuanya perbuatan Allah. Yang baik, karena ditakdirkan baik, maka itu tidak perlu untuk dipuji. Yang jelek juga karena dipaksa jelek, maka dia tidak tercelah. Karena Allah yang memaksa. Maka Jabriyah ini adalah bal, sesat mereka. Menganggap bahwa manusia tidak punya usaha. Sebaliknya Qadariyah dan Mu'tazilah menganggap bahwa Allah tidak menakdirkan sama sekali. Semuanya usaha para hamba, perbuatan para hamba. Menafikan qada qadar. Maka Abu Ja'far menyatakan ahlu sunnah berkeyakinan, berpendapat bahwa memang perbuatan-perbuatan itu adalah usaha para hamba tetapi itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau si hamba berusaha tetapi tidak ditakdirkan gak akan berhasil. Tetapi kalau dia mengupayakan sesuatu dan Allah berikan taufik, maka terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib, apakah dinafikan? usaha si hamba. Tidak dinafikan. Tetap kita katakan ini adalah usahamu. Ini perbuatanmu yang jelek. Ini perbuatanmu yang baik. Tetap orang itulah yang dianggap baik karena berbuat baik. Dianggap jelek kalau berbuat jelek. Adapun qada wal qadar kita imani bahwa semua yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lihat matanya Af'alul ibad khalqullah wa kasab al-ibad. Ciptaan Allah dan itu upaya para hamba. Sampai kita pada syarahnya yang dibahas diterangkan panjang lebar oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah sampai pada ucapan beliau. Famimma stadallat bihil Jabriyah. Apa pendalilan Jabriyah? Dan apa pendalilan Qadariyah? Karena khawatir kalau sepintas saja Qadariyah sesat, Jabriyah sesat. Suatu saat ada tokoh Jabriyah datang membawa dalil-dalil yang seakan-akan dalil, kita akan tertipu. Kayaknya benar juga. Atau datang Qadariyah membawa dalil-dalil, kita akan tertipu. Kayaknya benar juga. Sehingga sebelum terjadi kita antisipasi. Bagaimana antisipasinya? Kata beliau bahwa mereka berdalil dengan dalil-dalil. Disebutkan contoh-contohnya dalil-dalilnya. Kemudian dibantah. Sehingga ketika mereka datang membawa hujah sudah terbantah. Kata Syekh, "Famimma stadallat bihil Jabriyah." Di antara yang dipakai dalil oleh Jabriyah aliran pemaksaan karena jabr artinya paksa. Jabriyah aliran yang menganggap manusia semua dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil mereka? Biasanya mereka akan membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala wa ma ramaita id ramaita Allah rama. Wa ma ramaita id ramaita Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar kecuali itu Allah yang melempar. Kata Gabriel lihat. Berarti perbuatan yang diperbuat oleh kalian itu perbuatan Allah. Bahkan perbuatan kalian dinafikan. Kalian tidak melempar. Allah yang melempar. Hah, bisa jawab? Ini bahayanya. Kalau kita tidak dibimbing bagaimana menjawab syubhat-syubhat mereka. Kafana Allahu an nabiyhi rami wa asbathahu li nafsihi subhanahu. Kata mereka, dalam ayat ini Allah menafikan pelemparan, engkau tidak melempar wahai nabi, tetapi Allah yang melempar. Fadalla ala annahu la sun'a lil ibad, la sun'a lil abdi. Itu menunjukkan bahwa para hamba enggak punya perbuatan. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qalu kata mereka Wal jaza'u ghaira murattab al a'mal. Maka balasan-balasan yang Allah berikan bukan karena amalan kalian. Karena amalan kalian nggak ada. Semuanya ciptaan Allah dipaksa oleh Allah. Nggak ada usaha kalian sama sekali. Maka balasan itu hanya sekedar Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Titik. Bukan karena perbuatan mereka tidak ada sama sekali hubungannya dengan perbuatan. Pakai dalil lagi. Qala Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih. La yadkhula ahadunil jannah bi'amalihi. Enggak ada seorang pun yang masuk surga karena perbuatannya. Enggak ada. Sampai para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak pula engkau ya Rasulullah. Dijawab, wala ana. Tidak juga aku. Enggak ada seorang pun yang masuk surga karena perbuatannya. Tidak pula engkau, tidak pula aku kata Nabi. Illa an yataghammadanillahu birahmatin min fadl. Min minhu wa fadl. Tidak, kecuali kalau Allah memberikan kepadaku rahmat dan fadilah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadisnya sangat-sangat sahih. Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Berarti amalan tidak bergantung sama sekali dan tidak ada kaitannya. Karena manusia memang dipaksa. Bagusnya bukan karena dia berupaya bagus, jeleknya bukan karena dia berupaya jelek, karena memang semuanya takdir Allah. Sehingga orang masuk surga bukan karena amal. Ini barakallahu fikum alasan-alasan Jabriyah sehingga mereka sesat menganggap bahwa manusia ini dipaksa, mujbar. Adapun Qadariyah memiliki alasan lain ya, yang juga berdalil dengan dalil-dalil. Kalau mereka berdalil dengan ayat Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Sebaik-baik pencipta. Di mana sisi pendalilannya? Pertama diingat dulu apa pemahaman Qadariyah? Bahwa perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah. Kita menciptakan perbuatan kita sendiri. Allah menakdirkan, menciptakan, kita juga menciptakan. Apa dalilnya? Dalilnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu sebaik-baik para pencipta. Jadi sekian banyak pencipta, yang terbaiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Khaliqin bentuk jamak dari khaliq. Oh muslimin yang saya hormati. Perhatikan alasan Qadariyah. Maka pencipta itu banyak. Manusia juga menciptakan perbuatan mereka. Tetapi yang terbaik yang paling ahsan adalah Allah SWT. Maka dikatakan ahsanul khaliqin. Yang terbaik di antara semua pencipta-pencipta. Kalau mereka beralasan lagi. Wal jaza'u murattab 'alal a'mal tarattubul 'iwad. Kata mereka, jadi balasan Allah yang akan diberikan pada hamba-hamba ini sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka berbuat baik dibalas baik, berbuat jelek dibalas jelek dan itu sama dengan timbal balik iwad. Tarattubul tarot Tahu ewal, tarot Tarattubul ewal itu kalau engkau sudah bayar harganya, maka saya berikan barangnya. Itu namanya tarot al ewal mengganti. Kamu memberikan harganya, kami bayar. Nah, kalau memberikan barangnya, kami bayar. Atau sebaliknya, kamu bayar uangnya, kami akan berikan barangnya. Apakah benar? Hati-hati. <laughs> Hati-hati. Tidak seperti itu ketika kita beramal dan dibalas oleh Allah dengan pahala. Tidak seperti itu. Berbeda. Perbedaannya kalau penjual dan pembeli ketika si pembeli sudah memberikan harganya, nih uangnya, berikan barangnya. Maka ketika si penjual tadi memberikan barangnya, apakah itu rahmat dari si penjual? Hah? Apakah itu rahmat dari penjual? Tidak sama sekali. Nih ambil, emang hakmu. Ya. Sama sekali nggak ada rahmat, nggak ada unsur kasih sayang, nggak ada. Mengapa kamu kasih dia barangmu? Oh, dia sudah bayar. Ya sudah hak dia. Ini namanya timbal balik. Apakah begitu kepada Allah? Tidak. Allah memberikan dengan rahmat. Dengan sebab amal perbuatanmu. Alasan mereka lagi. Bukankah Allah berfirman jazaan bima kanu ya'malun. Itu balasan dari amalan mereka wa tilkal jannatu allati unistumuha bima kuntum ini adalah surga yang kalian dapatkan karena perbuatan-perbuatan kalian berarti kalau kita sudah beramal soleh Allah harus bayar surga bukankah sudah beramal soleh wajib bagi Allah untuk membalas dengan surga ini Qadariyah Mu'tazilah tapi kita jawab satu persatu dari Jabriyah dulu. Apa tadi alasan Jabriyah? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Fa amma mastadallat bihi al-Jabriyah min qawlihi ta'ala wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama fahuwa dalilun alaihim. Maka sesungguhnya ayat itu membantah mereka. Mengapa membantah mereka? li'annahu ta'ala asbata li rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ramyan karena Allah menetapkan perbuatan itu kepada nabinya kepada rasulnya yaitu ketika berbicara id ramaita perhatikan susunan kalimatnya perhatikan i'rabnya perhatikan fa'il fa'ilnya wa ma ramaita id ramaita Walakin Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar kecuali Allah yang melempar. Baik, ada dua kalimat rama. Wama ramaita. Iz ramaita. Diulang dua kali. Wama ramaita Iz ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar Kecuali Allah yang melempar. Kata Syekh, yang dinafikan yang pertama. Yang kedua oleh Allah ditetapkan. Ketika engkau melempar. Itu ditetapkan. Dan tidaklah engkau melempar itu. Ketika engkau melempar. Kecuali Allah yang melempar. Berarti yang kedua ditetapkan ketika engkau melempar. Maka isbat penetapan perbuatan kepada Nabi. Engkau melempar. Tapi ketika engkau melempar tadi, Allah yang menepatkan sasarannya. perhatikan. Alhamdulillah, ayatnya sangat jelas. Ya. Fa'ulima, maka diketahui. Annal musbata ghairal manfi. Maka jelaslah, yang ditetapkan tadi bukan yang dinafikan. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Kecuali Allah yang melempar. Yang dinafikan yang ini. Tidaklah engkau melempar. Ketika engkau melempar, yang ini dinafikan, yang ini tidak. Ketika engkau melempar ditetapkan bahwa engkau melempar. Nah, ketika engkau melempar, itu Allah melempar. Apa maknanya? Karena namanya melempar khusus pada kalimat melempar. Itu ada sekian ya, jaraknya. Ada permulaan melempar, ada ketepatan melempar. Ada tidak, ada intiha. Ada awal pertama, ada akhirnya. Pertama, ketika melesat. Ketika dia arahkan atau ketika dia lepaskan. Berakhir, ketika terkena sasaran. Tapi ketika kamu melempar yang mana yang dimaksud? Yang pertama apa yang kedua? Ketika saya melempar, yang pertama. Tetapi kata Allah, kenapa tepat? Allah yang menakdirkan tepat. Itu maknanya. Ya. Kaum muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu, tidak bisa dipakai kalimat seperti ini untuk yang lain ya Mu'tazilah atau ya Jabriyah. Wahai Jabriyah, nggak bisa kalimat ini kau pakai pada semua perbuatan. Coba kalian terapkan pada yang lain akan terasa janggal dan aneh. Tidaklah engkau sholat ketika engkau sholat kecuali Allah yang sholat. Benar? Tidaklah engkau berpuasa ketika engkau berpuasa kecuali Allah yang berpuasa. Astagfirullah. Maklumul fesad. Sangat jelas kesalahannya, sangat jelas kerusakannya. Barakallahu fikum. Maka itu hanya pada kalimat melempar karena itu ada awal, ada akhir, ada permulaan dan ada ketepatan. Maka ketika engkau melempar, Allah yang menepatkan sasarannya kepada arah-arahnya musim yang saya hormati. Karena yang namanya orang melempar karena kadang-kadang tepat, kadang-kadang nggak tepat. Maunya membunuh musuh, tapi nggak kena. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. <laughs> Maka ingatlah, ketika engkau melempar, yang menyebabkan kena dan tidak kena adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan tepat atau tidak tepat sasarannya, yang menakdirkannya adalah Allah. Wama ramaita id ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar kecuali Allah lah yang melemparkannya. Dan yang melemparkannya ke arahnya. Melemparkannya ke arahnya yang tepat. Wal musbat ghairal manfi. Berarti yang ditetapkan oleh Allah bukan yang dinafikan. Wadhalika anna ramya lahu ibtida'un wa yang demikian karena yang namanya lemparan ada awalnya dan ada akhirnya. Fabtida'uhul hadaf. Permulaannya adalah ketika dilepaskan senarnya. Kalau busur. Atau ditekan tombolnya. Kalau itu adalah yang lain. Wantiha'uhu al-isabah. Dan berakhir dengan mencapai titik sasaran. Wa kullun minhuma yusamma ramyan. Dan masing-masing dari keduanya dinamakan lemparan. Engkau berusaha untuk melempar. Itu upayamu. Dan apakah engkau bisa memastikan ketepatan? Tidak bisa. Memastikan ketepatan juga lemparan. Melemparkan ke arahnya. Siapa yang melemparkan ke arahnya yang tepat? Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau ya Rasul, ketika engkau melempar, sesungguhnya yang menepatkan lemparan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ma'na hina idzin, maka maknanya ketika itu adalah wallahu a'lam wa ma asabta id asabta wa ma asabta id hadafta walakin Allah asab. Sehingga maknanya adalah tidaklah melemparkan kesasarannya dengan tepat. Ketika engkau melepaskan busurmu. Kecuali Allah yang melemparkannya secara tepat. Bisa dipaham? Atau boleh diulang? Ma asabta id hazafta walakin Allah asab. Tidaklah menepatkan kesasarannya. Ketika engkau melemparkan kecuali Allah yang menetap yang menepatkan sasarannya. Dua-duanya melempar dalam bahasa Arab. Melemparkan kesasarannya romi melepaskan anak panahnya juga romi. Wa illa fatardu qawlihim. Kalau bukan begitu maknanya, kalau maknanya seperti apa kata kalian wahai Jabriyah, maknanya Allah yang berbuat, bukan manusia. Engkau tidak berbuat apa-apa. Berarti bisa diterapkan pada semua perbuatan manusia. Termasuk yang jelek, termasuk yang baik, termasuk semuanya. Tidaklah engkau berbuat ketika engkau berbuat kecuali Allah yang berbuat. Wa ma salaita walakin Allah salla. Wa ma sumta id sumta walakin Allah sam. Wa ma zanaita id zanaita tidaklah engkau berzina ketika kau berzina kecuali Allah. Astagfirullah. Ini keterlaluan. Hancur maknanya kalau ditafsirkan seperti kalian wahai Jabriyah. Wa ma sarakta id sarakta akan engkau mencuri ketika engkau mencuri kecuali Allah yang mencuri. Ini keterlaluan. Tidak pantas sama sekali. Wafasadu hadha zahir. Dan kerusakan makna seperti ini sangat jelas. Walaupun ketika pertama disebut, iya ya. Ayatnya pas banget. tidak engkau melempar ketika engkau melempar. Kecuali Allah yang melempar. Berarti perbuatan manusia tidak ada. Semuanya perbuatan Allah. Ternyata setelah diterangkan oleh Syekh. Ngawur, sak ngawur-ngawurnya. Batil sebatil-batilnya. Mengerikan sekali. Tapi hadisnya bagaimana? Amma tarattubul jaza adapun keyakinan mereka Jabriyah bahwa Allah membalas bukan karena perbuatannya. Karena manusia tidak punya perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Maka balasannya surga atau neraka diberi pahala atau diberi adab itu bukan karena perbuatan. Dalilnya hadis La yadkhulul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun masuk surga karena perbuatannya. Maka di sini perlu dibahas huruf ba, kata sambung ba. Qala amma tarattubul jaza 'alal a'mali faqad dhallat fihi al-jabriyah wal qadariyah. Adapun masalah balasan ini sesat Jabriyah dan sesat pula Qadariyah dengan alasan atau dengan syubhat yang sama. Sama-sama salah menafsirkan huruf ba. Wahadallah ahlus sunnah. Tetapi Allah memberikan hidayah pada ahlus sunnah. Walahul hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah, dari Allah segala pemberian. Fa innal ba allati fil manfi ghairul ba allati fil isbat. Catatan penting bahwa ba dalam menetapkan berbeda dengan ba dalam menafikan. Ba dalam kalimat positif dan ba dalam kalimat negatif itu berbeda. Nah, ini pentingnya. Ilmu, pentingnya ilmu. Tafsir. Dari bahasa Arabnya, dari riwayatnya, dari asar-asar salaf. Bahwa ternyata ba kalau sedang menafikan dan ba ketika sedang menetapkan maknanya berbeda. Yang Jabriyah menafsirkan terbalik, yang Qadariyah menafsirkan terbalik dan disamaratakan semua. Yang ini disamakan kepada penafian, yang ini disamakan pada penetapan. Kita lihat perbedaannya. Fal manfiyu fi qawlihi ta'ala, fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Dalam penafian disebutkan tidak akan masuk surga seorang pun dengan amal perbuatan. Tidak ada. Apa namanya dengan atau apa maknanya ba di sini? Baul iwaw. Ba bermakna timbal balik. Tidaklah seorang mendapatkan surga dengan bayaran perbuatannya. Tidak ada. Dengan bayaran perbuatan dia. Dengan timbal balik alat tukarnya adalah amalan. Tidak ada. Seberapa amalan kalian? Baik. Berarti ba ketika dinafikan la yadkhula ahadun al jannah bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya. Itu maknanya dengan timbal balik amalannya atau dengan bayaran amalannya atau dengan alat tukar perbuatan. Tidak ada. Semuanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. ayyakun al amal kasaman. Makna bak di situ berarti bahwa perbuatan itu seperti harga dari surga. Kama za'matil mu'tazilah ini keyakinan Mu'tazilah. Bahwasanya dibayar dengan perbuatan. Maka dibantah oleh Nabi SAW dengan kalimat lan yadkhul al jannata ahad atau lan yadkhul ahadun al jannah bi'amalihi. Tidak ada. Seorang pun yang masuk surga karena hanya bayaran perbuatannya. Tidak ada. Sedangkan ba dalam penetapan. Seperti ucapan Allah Ta'ala, jaza'a atau jaza'am bima kanu ya'malun. Itu adalah balasan dengan apa yang mereka perbuat. Mbak juga pakainya. Jazaan bima kanu ya'malun. Itu balasan dengan apa yang mereka perbuat. Di sini maknanya bukan iwad. Di sini maknanya sabab. Kalau dalam penetapan maknanya adalah sebab Allah balas kalian. Allah beri kalian pahala. Allah beri kalian surga. Karena sebab perbuatan-perbuatan kalian. Karena sebab perbuatan-perbuatan kalian. Ketika kalian berbuat amal saleh, Allah mencintainya. Ketika Allah mencintainya, Allah berikan rahmat kepadanya. Allah lipat-lipatkan amalannya. Allah hapuskan kesalahannya. Kemudian Allah masukkan dalam surga. As'alukum billah. Apakah dia masuk karena perbuatannya atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Barakallahu fikum. Karena rahmat Allah. Kalau tidak dilipatkan oleh Allah sekian kali lipat. Kalau tidak dihapuskan dosa-dosanya. Kalau tidak ditimbang. Akan kalah. Dengan satu kenikmatan saja. Selesai. Nggak ada apa-apanya amalanmu. Tetapi karena Allah mencintainya dengan amalan dia. Tetapi kalau pertanyaannya. Apakah dia masuk surga karena sebab perbuatannya? Iya. Karena perbuatan amal soleh akhirnya Allah cinta, Allah beri rahmat masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Kenapa Allah merahmati? Karena sebab amal solehnya. Mabhum. Sehingga barakallahu fiikum kalau ba di dalam penetapan jazaan bimakanu ya amalun. Ini balasan karena perbuatan mereka maka makna sab, makna ba di sini diterjemahkan karena sebab perbuatan mereka. Ai bisababi amalikum dengan sebab perbuatan kalian. Wallahu taala huwa khaliqul asbab wal musabbabat. Adapun penciptanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab dan penyebab, yang menciptakan segala apa yang terjadi di muka bumi adalah Allah. Farajal kul ila mahdhi fadlillahi wa rahmatihi maka semuanya kembali kepada fadilah Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amma istidlal mu'tazilah. Sekarang kita bantah mu'tazilah. Masih belum puas membantah Jabriyah? Tambah satu lagi sedikit. Kalau kalian wahai Jabriyah menafsirkan la yadkhulul jannah bi'amali, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya, artinya nggak ada berkait dengan amal, maka menurut kalian bisa saja orang musyrik masuk surga. Iya kan? Karena nggak berkait dengan amal. Dari menurut kalian wahai Jabriyah, bisa saja orang-orang yang naudzubillah Firaun dan Namrud dan juga iblis bisa masuk surga. Karena tidak bergantung dengan amalan. Karena itu dipaksa semuanya. Iblis juga sesungguhnya soleh karena taat pada Allah SWT. Taat pada takdir. Alhamdulillah. Dan ini jangan dikira nggak muncul lagi pemikiran-pemikiran seperti ini. Walaupun ada seseorang yang tahu ini adalah batil, kalau dia ahlu dunia dia akan keluarkan. Seperti para penjilat-penjilat orang-orang kafir dari kalangan liberalis. Mereka tahu ini salah, tapi mereka angkat. Biar geger, ribut kaum muslimin. Bahwasanya iblis adalah yang paling bertauhid karena nggak mau sujud pada Adam. Rame. Akan dikeluarkan yang kayak gini oleh mereka. Padahal tahu hati kecilnya bahwa ini batil. Mudah-mudahan kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma istidlalul Mu'tazilah. Adapun pendalilan Mu'tazilah dengan ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta di antara semua pencipta. Hah. Kata mereka bahwa ini adalah menunjukkan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, tapi yang terbaik adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. al ayah. Maka makna ayat sesungguhnya ahsanul musawwirin al muqaddirin Wal khalq yadkur yudkar wa yurad bihi at-taqdir katanya. Yang dimaukan dengan penciptaan adalah takdir. Wal wal muradu huna bidalil qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Qul Berarti makna ayat tadi sungguhnya adalah bahwa Allah adalah sebaik-baik pencipta. Walaupun kalian berbuat apapun perbuatan-perbuatan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dengan dalil Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Maknanya Allah pencipta segala sesuatu yang makhluk. Allah pencipta segala sesuatu yang diciptakannya. Am memang am umum tetapi tidak termasuk pada Allah dan dat Allah atau am sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah tidak masuk. Iya kan? Umum tapi pada makhluk. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya segala sesuatu yang makhluk. Baik. Anehnya Mu'tazilah itu mengecualikan perbuatan manusia. Kalau yang ini kita sendiri yang menciptakan. Padahal makhluk. Sebaliknya memasukkan ke dalam makhluk apa yang merupakan sifat Allah. Yaitu kalam. Bahwa kalam Allah itu makhluk. Bukankah kulli syai menciptakan segala sesuatu. Ya Mu'tazilah. Kalian ini aneh kontradiksi pikiran kalian. Kalian menganggap kullu itu am atau khas. Umum Termasuk kalamullah itu makhluk. Kalau gitu, perbuatan manusia termasuk di dalamnya. Enggak kalau perbuatan manusia. Lo katanya umum. Enggak itu khusus. Ada yang selain perbuatan manusia. Lah kenapa kalamullah kalian dikatakan makhluk? Ini azab keanehan mereka. Ada kontradiksi pada mereka. Kalau mereka menyatakan umum harusnya perbuatan manusia termasuk diciptakan oleh Allah. Karena Allah katakan kulli syai, menciptakan segala sesuatu. Kalau khusus, kenapa kalian memasukkan kalamullah dengan dengan alasan umum? Umum termasuk kalamullah adalah makhluk. Barakallahu fikum. Semua orang yang mengerti bahasa Arab paham kalau khaliku kulli syai' menciptakan segala sesuatu, segala sesuatu yang makhluk. Ya tidak menciptakan dirinya. Tidak menciptakan sifat-sifatnya. Itu bukan bukan makhluk masalahnya. Bukan makhluk. Kembali kepada kita. Kalau rahimahullah Kalau itu umum, fadakhalat af'alal al-ibad fi umumi kull. Berarti perbuatan para hamba termasuk dari keumuman kalimat kul. Kulli syai, segala sesuatu. Termasuk perbuatan hamba. Wa ma'afsada qawluhum. Berarti betapa rusaknya. Ketika mereka memasukkan ucapan Allah sebagai makhluk. Dan menganggap keumuman kul mencakup kalamullah. Allah menciptakan segala sesuatu termasuk kalamullah. Karena am, umum sifatnya. Padahal ucapan Allah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah bukan makhluk. Yastahil alaih. An yakuna makhlukan. Kalau itu sifat Allah mustahil kalau dia makhluk. Kontradiksinya wa akhraju af'alahum allati hiya makhluqah. Justru mereka mengeluarkan dari keumuman tadi perbuatan-perbuatan hamba. Kata mereka perbuatan hamba tidak diciptakan itu keluar dari keumuman kul. Yang harusnya tidak masuk mereka masukkan, yang harusnya masuk mereka keluarkan. Ini kontradiksi yang sangat menunjukkan kedunguan mereka. Nah, tidak pantas mereka dikatakan aklani atau rasionalis karena mereka nggak menggunakan rasio. Ternyata rasio mereka nol. Jahil, gairu akil, tidak berakal sama sekali. Fadatuhul muqaddasah awal yadkhul umumakul illa ma huwa makhluk. Karena tentunya keumuman kalimat itu Allah menciptakan segala sesuatu, segala sesuatu yang makhluk karena diciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya segala sesuatu yang makhluk. Barakallahu fiikum. Fadatuhul muqaddasah. Adapun dat Allah yang suci. Sifat-sifatnya tidak mungkin masuk dalam makhluk. Maka tidak mungkin masuk dalam kalimat diciptakan. Ya nggak mungkin. Wadakhala sairul makhlukat fi umumiha. Sedangkan makhluk-makhluk seluruhnya tak terkecuali masuk dalam ayat tadi. Diciptakan oleh Allah. Berarti termasuk perbuatanmu tinggal tanya. Itu perbuatanmu, perbuatanku, perbuatan mereka. Apakah itu sifat Allah? Bukan. Ya sudah berarti makhluk. Siapa yang menciptakan? Ya paha pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya bahkan ada yang lebih tegas, lebih jelas. Allah katakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Wala naqulu innama masdariyah ay khalaqakum wa amalakum. Kami tidak mengatakan bahwa itu mak masdariyah yang berarti maknanya Allah menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Tetapi maknanya adalah Allah menciptakan kalian dan apa yang diciptakan oleh kalian. Itu semua Allah yang menciptakan. Artinya yang kalian bikin, yang kalian perbuat. Karena ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menentang Orang-orang yang menyembah patung, berhala. Siapa yang memahatnya? Kalian. Ya. Siapa yang membuatnya Kalian. Allah menciptakan kalian dan menciptakan yang kalian buat itu. Ya. Tetapi tentunya masuk pula di dalamnya semua yang kalian bikin, semua yang kalian perbuat. Ilahuna naktafi barakallahu fikum. Allahu yanfa'una wa yahdiyana ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.